Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azdani wa zakumullah. Insyaallah taala, na'am Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membaca sebuah kitab yang sangat berharga di dalam ilmu-ilmu agama ini. Yang mana kitab ini termasuk salah satu ilmu alat. Jadi ilmu alat itu ada ilmu bahasa seperti ilmu nahwu, saraf, ada juga ilmu usul, ada juga ilmu mustalahul hadis. Ilmu mengenal na'am barakallahu fikum rincian-rincian dan gambaran-gambaran seputar hadis. Karena hadis itu ada yang dhaif, yaitu lemah, ada hadis yang sahih, yaitu hadis yang sahih, ada yang mungkar, ada yang palsu, ada pula yang lainnya yang tidak ada asalnya, tidak ada sumbernya. Paham ya? Oleh karena itu barakallahu fikum pentingnya kita mempelajari ilmu mustalahul hadis. Termasuk kitab yang sangat mulia kitab yang dihafal oleh para talabatul ilm yaitu kitab Baikuniyah. Kitab yang sangat kecil, tipis. Nah, barakallahu fikum matanya tidak terlalu banyak, mudah dihafal insyaallah taala setelah baca ini nanti. Jadi kitab ini untuk permulaan. Kitab ini untuk jembatan pertama biar mengenal sedikit mengenai apa? istilah-istilah hadis. Apa itu hadis dhaif? Apa itu hadis hasan? Apa itu hadis yang dhaif? Eh, yang apa yang sahih? Dan kapan sebuah hadis dikatakan hasan li ghairih? Kapan sebuah hadis dikatakan sahih li ghairih? Kapan hadis itu mungkar? Kapan hadis itu palsu? Kapan hadis itu enggak ada sumbernya? Itu nanti akan dibahas di sini secara globalnya. Adapun berikutnya nanti kita insyaallah jika masih diberikan panjang umur akan membaca kitab Baikuniyah tadi itu yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ini juga yang ngarang beliau juga, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengarang ini karena beliau sudah nah meringkas dari beberapa kitab nah menjadi kitab yang nah tipis tapi berfaedah dan bermanfaat. Jadi dijelaskan nanti masalah perbedaan antara hadis, perbedaan antara khobar, perbedaan antara asar. Jadi hadis ada asar, ada apa? Khobar. Khobar itu pengkabaran. Khobar itu sifatnya lebih umum. Khobar dari Rasulullah berarti hadis. Khobar dari para sahabat berarti apa? Asar. Kan itu. Khobar umum. Paham ya? Kalau hadis khusus yang dari Rasulullah. Kalau asar khusus yang dari sahabat atau yang setelahnya. Mahfum insyaallah ya. Ayo na'am barakallahu fikum kita lihat. Jadi kitab yang akan kita baca namanya kitab Mustalahul Hadis. Nah, kitab Mustalahul Hadis ya mengenal seputar istilah-istilah hadis yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Naam. Ayo kita baca halaman 5 itu mukadimahnya. Kalau cetakan kami, cetakan kami cetakan Saudi ya. Jadi cetakan yang Mesir pun ngikutin saja enggak masalah. Naam. Karena cetakan Saudi biasanya lebih muktamad, lebih lebih akurat untuk sandarannya. Naam. Qala al-muallifu rahimahullah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira ini mukadimahnya beliau amma ba'd Perhatikan baik-baik. Ucapan amma ba'd ini setelahnya mesti ada fa. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Selama ba'd itu ada fa'nya mesti kan? Fa apa di situ barakallahu fikum? Dibahas dalam nahwu, bukan sekarang pembahasannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum yang jelas ada keterkaitan yang sebelumnya karena aslinya amma ba'd mahma yakun min syai'in ba'du. Adapun setelah itu, adapun setelahnya baru intinya. Paham ya? Adapun setelah itu, ada setelahnya maka pakai fa itu kan? Nah, fa di situ na barakallahu fikum sebagai rafiqah pengikat juga. Paham ya? Untuk jawaban terhadap yang sebelumnya karena aslinya mahma yakun min syai'in ba'tsu. Mafhum? Naam. Kita lihat. Fa innallaha ba'atsa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haqq maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan al-huda yaitu apa? Al-huda, al-ilm, an-nafi' wa dinil haq yaitu al-amal as-salihan itu. Naam. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih untuk menampakkan dan mengunggulkan di atas agama-agama yang ada seluruhnya. Wa anzala 'alaihi al-kitaba wal hikmata. Dan Allah taala adalah zat yang menurunkan al-kitab wal hikmah Hikmah kalau dalam al quran Karim digabung dengan Alkitab berarti maksudnya adalah As-Sunnah. Paham ya? Naam, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah misalnya. Hikmah adalah as-sunnah. Mahum? Nah, berbeda dengan apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah itu lain lagi. Walaupun sama-sama hikmahnya tapi lain lagi. Paham ya? Nah, kenapa lain lagi? Karena tidak digabung dengan Alkitab tadi itu. Jadi kalau Alkitab wal hikmah berarti hikmah apa? As-sunnah. Tapi kalau tidak digabung dengan Alkitab, ya mana hikmah secara global. Wad'u syai' fi dihi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita lihat. Fal kitab huwal Qur'an wal hikmah hiyas sunnah liyubayyana lin-nasi ma nazzala ilaihim wa la'allahum yatafakkarun fayahtaduna wa yuflihun. Artinya Tujuannya apa sih tujuannya? Allah Taala menurunkan Al-Qur'an wa sunnah untuk menjelaskan ter, untuk menjelaskan di hadapan manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Nah, dan agar mereka semuanya berpikir kembali. Kemudian mereka mendapatkan petunjuk dan mereka beruntung. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum seperti itu. Fal kitab was sunnatu huma al-aslan alladhani qamat bihima hujjatullahi ala ibadah. Perhatikan baik-baik ini. Al-Qur'an dan As-Sunnah dua-duanya adalah sumber inti yang tegak dengan keduanya hujjah Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya. Walladzani tanbani alaihima al-ahkamul i'tiqadiyyatu wal amaliyatu ijaban wa nafyan. Yang mana dengan kedua-duanya itu Al-Qur'an dan As-Sunnah terbangun di atas keduanya apa? Hukum-hukum berkaitan masalah keyakinan dan hukum-hukum berkaitan masalah apa? amalan ijaban wa nafian baik ditunaikan maupun ditiadakan. Paham ya? Maksudnya ditunaikannya sebuah perbuatannya, ha? Eh, ataupun nafian ditiadakan, dilarang. Paham ya? Seperti itu. Semuanya nah barakallahu fikum ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau misalkan kita ngambil Al-Qur'an saja tanpa sunnah, boleh enggak kira-kira? Boleh enggak? Enggak boleh. As-Sunnah tanpa Al-Qur'an juga enggak boleh, harus dua-duanya. Al-Qur'an dan As-Sunnah kunci yang tidak bisa terpisahkan. Kita lihat berikutnya wal mustadil bil Qur'an yahtaju ila nadharin wahidin wa huwa an-nadharu fi dalalatin nassi 'ala al-hukmi. Perhatikan baik-baik ini. Orang yang berdalilkan dengan Al-Qur'an itu enggak sembarangan. Orang yang berdalilkan dengan Al-Qur'an itu butuh dia itu nah melihat kembali satu untuk memperhatikan satu perkara lagi. Wa huwa an-nadhar fi dalalatin nass 'ala al-hukm. Yaitu memperhatikan apa yang ditunjukkan oleh dalil na'am barakallahu fikum untuk menghukumi sebuah perkara. Paham ya? Jadi antum enggak sembarangan ambil dalil kemudian langsung menghukumi tidak bisa. Dilihat dulu apa yang ditunjukkan oleh dalil tersebut. Paham ya? Seperti wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Nah, huwa di situ fungsinya pendalilan untuk apa? Kan kembali kepada Allah Subhanahu Bukan pendalilan yang dipakai orang sufiah bahwasanya hu termasuk nama Allah taala Nah, sehingga dia dikirnya pun hu hu hu hu. Namanya huwa huwa huwa huwa. Itu pendalilan Sufiyah. Ayatnya benar. Dalam Al-Qur'an ada. Cuman kita lihat tadi perlu memperhatikan nah barakallahu fikum perkara yang satu ini yaitu apa? Memperhatikan apa yang ditunjukkan oleh dalil tersebut na'am terhadap hukum yang ada. Apa maksudnya? Wala yahtaju ila an-nadhar fi musnadih dan tidak perlu lagi, tidak butuh lagi melihat kepada sandarannya. Kenapa sih? Karena sandarannya Al-Qur'an jelas pasti sudah benarnya. Enggak pernah orang yang meragukan isi Al-Qur'an. Paham ya? Nah, jadi kalau antum berdalil Al-Qur'an tuh sandarannya mana? Enggak perlu lagi tanyakan. Karena sumber, sandaran itu loh. Nah, sandaran jangan tanyakan sandarannya lagi gitu loh. Seperti itu. Kita lihat Li'annahu sabitun subutan qat'iyan bin naqli al-mutawatir lafdhan wa ma'nan. Dikarenakan Al-Qur'an telah datang dengan penetapan yang pasti, dengan penukilan yang mutawatir yang jelas, gamblang, dan wa ma'nan secara lafaz dan makna. Karena Al-Qur'an lafaz dan maknanya maknanya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. al hadits qudsi bedakan. Al-Qur'an lafaz dan maknanya dari siapa? Dari siapa? Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau hadis qudsi beda ya. Hadis qudsi lafadznya dari Rasulullah, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya bedanya ya? Kalau Al-Qur'anul Karim membacanya saja beribadah dapat pahala. Paham ya? Nah, tidak dihitung alif lam mim satu huruf tidak. Alif harfun, lam harfun, mim harfun. Pahalanya banyak sekali. Tapi kalau hadis qudsi, hadis qudsi bagaimana? Tidak seperti Al-Qur'an. Al-Quran bisa dibaca ketika sholat. Hadits kursi boleh nggak? Nggak boleh walaupun itu adalah ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ya? Bedanya itu ya. Hadits kursi, nam ketika baca nggak perlu dilantunkan pakai tajwid. Paham ya? Kalau pakai tajwid nanti orang malah tertawa semua. Tapi kalau Al-Quran dengan tajwid, paham ya? Kemudian hadits kursi, barakallahu fikum antum nggak disyariatkan baca ta'awud. A'udzubillahi rajim nggak harus. Kalau Al-Qur'an na'am dianjurkan disyaratkan Disyariatkan itu. Jadi bedanya banyak sekali perbedaannya ya. Na'am barakallahu fikum. Nah, kita lihat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami adalah zat yang telah menurunkan az zikra yaitu Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Jadi Al-Qur'an enggak bisa di Na'am barakallahu fikum diubah-ubah. Enggak bisa juga dibohongi. Al-Qur'an semua isinya adalah sahih, semuanya isinya adalah akurat Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Al-Qur'an tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Pakai la nafiyah lidinsi, la raiba fihi. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya Al-Qur'an itu. Paham ya? Sedikit pun enggak ada. Naam. Wal mustadil bis sunnah yahtaju ila nadharain. Jadi perhatikan baik-baik itu yang pertama tadi, kalau orang berdalil karena Al-Qur'an itu cukup satu pandangan yang diperhatikan, yaitu melihat apa yang ditunjukkan dalil tersebut atas sebuah hukum. Kalau misalkan antum, "Na'am, apa hukum daging babi? Bangkai apa hukumnya haram?" Dalilnya mana? Innama harrama rabb innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir. Udah. Benar enggak itu? Sahih atau tidak? Al-Qur'an. Am ya? Enggak usah tanya lagi Al-Qur'an, jelas sahihnya. Jelas benarnya. Maaf salah ya? Tapi kalau hadis perlu dilihat lagi. Hadisnya sahih enggak? Hadisnya lemah enggak? Kita boleh enggak belajar mencari ilmu wajib? Bahkan sampai ke kan negeri Cina sana wajib katanya. Dalilnya mana? Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai pun sampai ke negeri Cina. Utlubul ilma walau bisin. Wah, kita langsung mengecek lagi dalilnya sahih enggak? Perlu ngecek lagi berarti kan kalau Al-Qur'an jangan. Al-Qur'an enggak boleh kita mengecek meneliti sahih enggak dalilnya itu. Dalam artian tuh meragukan kandungan Al-Qur'an jangan, tapi kalau hadis boleh. Kalau hadis kita lihat dulu hadis yang mana. Kalau hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim sudah enggak usah ragu lagi sudah. Kritikan walaupun ada tapi tidak sampai tingkatan dhaif yang fatal. Karena dhaif ada dua jenis. Dhaif itu ada berapa jenis? Dua jenis. Dhaif yang enam memiliki eh barakallahu fikum dhaifun jiddan Zaif eh, yang lemah sekali tidak bisa ditopang lagi, nggak bisa diangkat lagi, ada yang pun munjabir namanya. Zaif munjabir itu zaif yang masih bisa ditopang. Ditopangnya maksudnya dikuatkan lagi dengan beberapa jalur dan hadis yang ada akhirnya naiklah menjadi derajat hasan li ghairi. Paham ya? Jadi hadis hasan li ghairi itu aslinya hadis-hadis zaif dikumpulkan eh, dari berbagai macam jalur dan jalannya, syawahid dan mutaba'ahnya akhirnya naik menjadi hasan li ghairi. Paham belum? Seperti itu. Nah, itu nanti pembahasannya ada. Jadi kalau untuk hadis dilihat. Ya, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ilmu apa kira-kira? Hadisnya tidak sahih. Paham ya? Sebutan para ulama palsu, maudhu'. Paham ya? La asalahu enggak ada asalnya, ada sumbernya dari Rasulullah. Paham ya? Seperti itu perlu cek lagi kita lihat. Wal mustadil bis sunnah yahtaju ila nadharain. Orang yang berdalilkan dengan as-sunnah butuh memandang dua pandangan awaliha ini boleh dibaca awaluha eh, atau awaliha kalau dia mau badal jadi nadharain itu ya. Nah, kalau awaluha berarti dia kan khobar, putarnya dibuang. Nah, paham ya? Awaluha an-nadharu fi subutiha 'an nabi s.a.w Mengecek meneliti tentang sabit enggak? Ya, sahih enggak itu dari Rasulullah s.a.w Paham ya? Dicek lagi hadisnya sahih enggak? dari Rasulullah SAW. Itlaisa kullu manusiba ilahi sahihan. Perhatikan baik-baik ini. Dikarenakan it ini it ta'liliyah namanya, ya. it ta'liliyah. It ta'liliyah itu it yang fungsinya memberikan taklil sebab. Sebabnya kenapa? Kok dilihat lagi? Sahih tidak hadisnya? Karena tidak setiap yang disandarkan kepada Rasulullah itu benar. Tidak setiap yang disandarkan kepada Rasulullah itu hadisnya sahih itu maksudnya. Tamlum, Ana misalkan ada orang ngomong kola kola Rasulullah itu bisa nggak orang ngomong gitu? Bisa nggak kira-kira ngomong gitu, tak Bisa. Qala qala Rasulullah. Eh, eh, si fulan berkata, telah bersabda Rasulullah. Tapi apakah sahih atau tidak? Perlu dicek lagi karena tidak setiap yang marfu itu sahih, tapi setiap hadis sahih pasti marfu. Kan itu. Nah, jadi hadis marfu itu hadis yang sampai kepada Rasulullah tapi belum tentu sahih. Ada marfu yang dhaif, Marfu yang palsu pun ada. Orang kalau Rasulullah utlubul ilma wala Palsu enggak? Marfu enggak itu? Marfu, marfu itu intinya Nah barakallahu fikum wa ma udhifa lin nabiyil marfu' wa ma litabi'in huwal maqtu'. Jadi marfu itu intinya disandarkan kepada Rasulullah. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'. Semua yang disandarkan kepada Rasulullah itu marfu'. Qala kalau Rasulullah marfu' enggak itu? Marfu'. Paham belum insyaallah ya? Jadi setiap hadis yang sahih pasti marfu dan tidak setiap hadis yang marfu apa? sahih. Itu kaidah itu. Nah, kita lihat. Berikutnya dikit lagi ya. Sanihima yang kedua, an-nadharu fi dalalatin nas 'ala al-hukmi. Naam. Melihat kembali apa yang ditunjukkan oleh nas dalil tersebut al hukum terhadap sebuah hukum. Nah, barakallahu fikum. Misalkan antum jumpai hadis Abu Hurairah rawahu Muslim atau riwayat yang lain dengan makna berbeda-beda dan lafaz yang berbeda-beda mengenai ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar misalkan. Seluruh apa saja yang memanjang menjulur sampai di bawah mata kaki berupa sarung atau yang semisalnya termasuk bagian dari api neraka. Nah, itu berarti dalil yang ditunjukkan apa? oleh na'am barakallahu fikum hukum yang ditunjukkan oleh dalil tersebut menunjukkan bahwa haramnya isbal. Itu caranya gitu. Dilihat jadi hadisnya sudah sahih, sahih dilihat. Setelah sahih dilihat, menunjukkan masalah apa itu loh. Antum misalkan nanya, "Pak, memelihara jenggot itu wajib, Pak." Dalilnya mana? Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Keliru enggak gitu kira-kira? Keliru. Antum sudah benar ngomongnya. Memelihara jenggot itu wajib, tapi pendalilannya keliru. Hadis yang dipakai itu berdalil sahih hadisnya. Paham ya? Tapi dilihat lagi. Paham ya? Kalau berdalilkan dengan Al-Qur'an cukup dilihat Al-Qur'an ini menunjukkan atas apa pendalilannya. Satu. Tapi kalau hadis dua. Hadis sahih enggak? Sahih. Setelah sahih dicek lagi menunjukkan untuk apa hadisnya itu. Paham soalnya ya? Menunjukkan apa? Seperti itu. Jangan sembarangan intinya yang penting hadis. Kalau orang-orang awam yang jauh dari ilmu seperti itu, yang penting hadis, Pak. doib-doib yang penting hadis itu. Nah, ya? Lemah pun yang penting hadis. Jadi enggak enggak ambil pusing itu Keliru itu? Keliru. Bukan masalah lemah enggak lemahnya maksudnya hadisnya sahih enggak itu loh. Seperti itu. Wa min ajli nadharil awal ihtin uhtija ila wad'il qawa'id. Perhatikan ini. Wa min ajli nadhar al-awwal dan dalam rangka untuk memperhatikan perhatian yang pertama, uhtija dibutuhkan ila wad'il qawa'id. Dibutuhkan apa? Wad ila wad'i qawaida. Dibutuhkan untuk meletakkan kaidah-kaidah yumayyaz biha al-maqbul minal mardud ma yunsab ila nabi sallallahu yang akan terbedakan atau dibedakan dengannya nanti hadis yang diterima dan hadis yang ditolak eh, yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW jadi kala kala Rasulullah itu jangan tertipu dulu dilihat dulu hadisnya sahih atau tidak kalau sahih diterima kalau tidak ditolak paham maksudnya ya karena memalsukan hadis itu ancamannya berat sekali, tidak sembarangan. Ancamannya berat sekali orang yang senang memalsukan hadis. Apa ancamannya? Nanti di akhirat itu barakallahu fikum dipersiapkan tempat duduk neraka. Eh? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar kata Rasulullah. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Ngeri sekali. Jadi jangan sampai kita na'am barakallahu fikum ikut memasarkan atau memakmurkan atau na'am mendakwakan hadis yang dhaif, hadis lemah. Lemah yang tidak bisa ditopang lagi maksudnya ya. Kita lihat waqad qamal ulama rahimahumullah bidzalika wasammuhu mustalah mustalah al hadis. Dan sungguh para ulama rahimahumullah, semoga Allah telah merahmati mereka. Nah, dengan sebab itu tadi mereka menamakan bab masalah ini apa? masalah mustalahul hadis. Istilah-istilah masalah hadis. Hadis sahih, dhaif, hasan, palsu, mungkar, seperti itu. Naam. Ingat-ingat ya, jadi hadis itu enggak semuanya sahih, ada yang sahih, ada yang dhaif tadi itu. Wa qad wada'na fihi kitaban wastan. Dan sungguh kami telah meletakkan dalam masalah mustalah tersebut sebuah kitab yang pertengahan. Yastamilu 'alal muhim min hadzal fan Eh, yang mengandung di dalamnya apa? perkara yang penting. Na'am barakallahu fikum berupa studi ini, panel studi, bidang studi. Hasbal manhajul muqarrar li sanatain al-ula wa tsaniyah. Sesuai tergantung dengan apa? Dengan prinsip atau jalan yang telah ditetapkan untuk dua tahun, tahun pertama, tahun kedua ini biasanya digunakan di Jami'ah Islamiyah awal mulanya. Biasanya ya. Fil qismi nawi yaitu 6 kurang lebihnya pada sekolahan setingkat SMP. Fil ma'ahid al-ilmiyah, di ma'ahad-ma'ahad yang mengajarkan ilmu wa samainahu mustalah al-hadis. Kami pun juga menamakan kitabnya Mustalah Hadis. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan seperti itu. Wa qad ja'alnahu qismain dan sungguh kami telah menjadikan dua pembagian. Al-qismul awal pembagian pertama yatadamman muqarrar as-sanah al-ula. Terkandung di dalamnya itu apa? Nah, pelajaran yang sudah ditetapkan untuk tahun ajaran pertama tahun ajaran pertama. Wal qismus tsani dan pembagian yang kedua, ini kan beliau sebut qismul awal ini. Al qismul awal ya kan? Punya antum ada enggak itu? Enggak ada kan? Kata Mesir? Ada juga? Nah, bagus. Oh ya, masih bagus ya. Nah, jadi pembagian pertama itu nanti apa? Untuk tahun pelajaran yang pertama. Dan pembagian kedua ya yatadamman muqarrar sanah saniyah. Dan pembagian kedua adalah terkandung dalamnya apa? Pelajaran yang ditetapkan untuk tahun ajaran yang kedua. Nah, wallahu as'al an yaj'ala 'amalana khalisan liwajhihi muwafiqan limardatihi nafi'an liibadih innahu jawadun karim. Dan Allah Subhanahu wa taala aku hanya meminta kepadanya agar menjadikan amalan kami ini ikhlas karena mengharapkan wajahnya, mencocoknya apa yang Allah ridhai dan bermanfaat bagi hamba-hambanya karena sungguhnya Allah taala zat yang maha mulia dan zat yang maha dermawan. Adapun inti pembahasan kitab insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang karena waktunya sudah mepet dan juga sudah hampir habis. Namun kesimpulannya, faedah yang kita ambil pada pertemuan kali ini masalah mustalahul hadis naam adalah apa? Bahwasannya ketika seseorang berdalilkan dengan Al-Qur'an enggak usah bingung-bingung lagi, enggak usah ragu lagi mengenai kesohihannya, Karena Al-Qur'an wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang la raiba gak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Tapi kalau berdalilkan dengan hadis dilihat dua sudut pandang. Sudut pertama pandang pertama dilihat hadisnya sahih enggak? Sudut pandang kedua dilihat apa yang ditunjukkan oleh dalil tersebut, hadis tersebut yang ditunjukkan oleh hadis tersebut apa, masalah apa? Dalil mengenai apa? Jangan sampai kita keliru tertukar. Hadisnya sahih tapi digunakan pada yang tidak benar dalam berdalilkan. Jangan sampai keliru seperti itu ya. Nah, misalkan kekeliruan yang terjadi misalkan ya. Nah, barakallahu fikum Makan itu wajib pakai tangan kanan, Pak. Dalilnya mana? Hmm, dalilnya mana? Dalilnya man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa Jauh nggak kira-kira? Jauh sekali. Hadisnya sahih, yang dibawakan itu benar hadisnya, cuman pendalilannya keliru. Jadi setelah melihat hadis sahih, dilihat kembali apa yang ditunjukkan oleh hadis tersebut untuk berdalil dia lurus. Paham maksudnya ya? Nah, antum Walhamdulillah yang sudah punya hafalan Al-Quran atau As-Sunnah itu nanti akan mudah untuk berdalilkan manakala mempelajari ilmu usul tadi itu. Usul. Dan lebih sempurna lagi tambahin mustalah. Paham ya? Karena mustalah usul itu ada keterkaitan. Tambah sempurna lagi apalagi sudah kuat nahwunya. Karena mustalah dan usul tidak terlepas dari pembahasan masalah nahwu. Paham ya? Masalah kala, masalah ini cuman beda sedikit pembahasannya. Paham maksudnya ya? Naam, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين